Nggak bisa antum ngaji sambil berdiri. Tolong duduk yang di belakang juga duduk. Antum duduk bisa buka bukunya, bisa buka kitabnya, bisa mencatat. Kalau sambil berdiri nggak bisa. Ikhwanifiddin, azakumullah kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.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 Nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Dan kita bersyukur diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah di atas Islam dan sunnah yang merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dari semua nikmat yang ada yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat ini lebih utama dari seisi bumi seluruhnya Islam dan sunnah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah kita nggak punya apa-apa jadi orang yang fakir dan miskin nggak punya apa-apa tapi kita diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah itu lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi. Makanya itu harus betul-betul kita pegang teguh, berpegang kepada Islam dan Sunnah, berpegang kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ini wajib dan ini jalan yang membawa manusia kepada keselamatan, kepada ketenangan, kepada cahaya, kepada keberkahan, kepada keriduan Allah dan akan membawa manusia ke sorga. Jalan ini yang harus kita tempuh. Jalan ini yang kita akan terus kaji di mana-mana tentang tauhid, tentang akidah. Ini harus terus diulang ribuan kali karena banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang ini. Karena kajian-kajian yang ada banyak yang sifatnya umum, kajian umum. Kalau kajian umum hatta 10 tahun orang nggak paham apa-apa. Hanya senang hadir. Tapi dengan kajian akidah itu membahas sesuatu yang paling asas, yang paling mendasar, yaitu yang berkaitan tentang keyakinan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasulnya, kepada Rasulullah SAW, kepada kitabnya, kepada arkanul iman yang enam dan kepada arkanul Islam dan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang gaib dan yang lainnya. Ini wajib diyakini dan kita harus paham karena kalau kita nggak paham bagaimana kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebenarnya. Karena keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat banyak keyakinan-keyakinan yang rusak. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan yang kalau tidak diingatkan dan terus demikian dan mereka mati dalam keadaan syirik nggak akan diampuni dosanya oleh Allah Taala. Makanya ikhwan fiddin azakumullah kita mengkaji tentang akidah ini meskipun sudah pernah dikaji harus terus diulang. Jadi nggak cukup sekali, dua kali, seratus kali nggak cukup, ribuan kali. Kalau antum lihat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berapa tahun? 950 tahun. Siang dan malam Nabi Nuh mendakwakan dakwah tauhid. Mengajak umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk memahami tentang kalimat ini, untuk mengamalkan kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini. Demikian juga para ambia war rusul yang sesudahnya. Semuanya demikian. Makanya dakwah ini harus terus dijalankan kepada siapa saja kepada semua manusia. Kepada orang awam, kepada para pejabat, kepada para penguasa, kepada pengusaha, kepada orang miskin, kepada orang kaya, semua dakwanya sama. Dakwah tauhid. Dakwah mengajak orang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang sebenarnya. Karena antum lihat dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Firaun. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam Allah berfirman dalam surah Taha Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha Dalam kalian berdua artinya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam pergi datang kepada Firaun innahu tagha karena Firaun itu tagut melewati batas Fakula lahu katakan kepadanya kepada Firaun ini taugut ini kafir orang yang paling jahat di muka bumi ini Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan fakula lahu qawlan layyina katakanlah kepada Firaun itu perkataan yang lemah lembut bukan yang kasar kemudian la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha agar dia itu ingat kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadi dakwah ini mengajak orang agar manusia ini takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalimat kau dan layinan sebagian mufassirin mengartikan dengan ucapkan kalimat-kalimat yang menyentuh hati dia. Sebagian lagi seperti perkataan Ikrimah dan juga yang lainnya Artinya ajak dia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ajarkan Fir'aun untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Agar dia ingat kepada Allah dan takut. Makanya yang perlu saya ingatkan kepada antum sebagai talabatul ilm. Kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat. Semuanya perhatikan. Bahwa kita nuntut ilmu ini agar kita takut kepada Allah. Itu antum harus ingat itu. Bukan sekedar ngaji. Bukan sekedar nuntut ilmu. Bukan sekedar hadir dalam pengajian. Tapi bagaimana ilmu yang dikaji dalam setiap kajian itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf kata Imam Ahmad bahwa yang dikatakan ilmu khasyatullah ilmu itu takut kepada Allah Tujuan kita menuntut ilmu ini bukan untuk kebanggaan, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan untuk mencari dunia, bukan. Tapi bagaimana kita menuntut ilmu, kita takut kepada Allah. Tumbuhkan itu, takut kepada Allah. Dan juga membersihkan hati kita. Makanya Nabi Musa disuruh oleh Allah datang kepada Firaun dalam surah An-Naziat. Apa katanya? Fakul halaka ilaan tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha maukah aku tunjuki engkau untuk membersihkan hati kamu karena Firaun sombong supaya bersih hatinya dengan masuk dalam agama Islam ini fakul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha antum bisa lihat dalam surah An-Nazi'at jadi Nabi Musa mendakwakan Firaun agar bersih hatinya dan tugas para anbiya wa rasul alaihi wasallam di samping menyampaikan wahyu Allah Taala, mereka juga membersihkan hati manusia. Dan tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, yaitu apa? Membersihkan hati manusia. Ini penting nih dalam dakwah ini penting. Makanya Allah menyebutkan tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Membersihkan hati manusia. Sambil mengajarkan Quran. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 164. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu dhalalin mubin." Dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 164. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada siapa? Kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Di situ Allah menyebutkan apa? Membersihkan hati manusia. Makanya ketika kita nuntut ilmu ini usahakan nuntut ilmu itu membersihkan hati kita. Bukan sekedar nuntut ilmu. Bagaimana penyakit-penyakit ego, penyakit sombong, penyakit serakah, penyakit bakhil, penyakit dengki, penyakit iri itu hilang dari hati kita. Harus kita berusaha untuk membersihkan hati. Kalau tidak sampai kapan? Dan apa manfaatnya untuk mengaji Antum dulu masjid ilmu, ngaji berapa kitab antum baca. Tapi hati ini nggak bersih, kotor. Dengki pada orang, Selalu benci pada orang, suudzon kepada orang, serakah kepada dunia. Gak ada manfaatnya pengajian ini. Yang kedua, membuat kita ini takut kepada Allah. Kan Allah menyuruh Nabi Musa, "Fakul halaka ila anta zaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Aku tunjukin engkau kepada Allah agar engkau takut kepada Allah. Timbul rasa takut kita kepada Allah. Bukan ngaji tetap aja masih berbuat maksiat masih makan riba, masih muamalah yang nggak benar. Berarti nggak ada asar pengajian itu. Mesti ada asar takut kepada Allah SWT, takut. Makanya antum nuntut ilmu seperti itu, usahakan. Bagaimana nuntut ilmu ini membersihkan hati kita dan nuntut ilmu ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat para anbiya wa rusul di dalam Al-Qur'an, apakah di surah Al-An'am, di surah Al-A'raf, di surah Az-Zumar dan yang lainnya. Allah menyebutkan nabi-nabi ini menyebutkan kepada kaumnya, "Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim." Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Allah yang sangat pedih nanti kepada kamu. Agar dia takut kepada Allah. Bahwa kita sekarang ini nuntut ilmu untuk menuju kepada sorga. Jangan sampai kita masuk neraka. Takut kepada Allah. Kita mengharap dengan kita nuntut ilmu membawa kita ke sorga. Tentunya harus ada konsekuensi dalam untuk ilmu ini. Bukan sekedar belajar, duduk, membaca, tapi harus ada bagaimana kita konsekuensi dalam untuk ilmu mengamalkan ilmu ini. Hak Allah kita penuhi dan hak manusia kepenuhi. Takut kita kepada Allah SWT. Maka Nabi-Nabi mengatakan, aku takut kepada kalian azab Allah nanti di hari kiamat. Kita juga harus takut kepada Allah. Karena Nabi selalu mengingatkan iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah, pasti kita pasti mati. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita pasti akan dihisap dan kita pasti akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi, benar atau salah. Makanya ilmu itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. sebagian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa ilmu bi kathratir riwayah, walakin ilma al Ilmu itu bukan banyaknya riwayat. Tapi ilmu itu bagaimana takut kita kepada Allah. Bukannya banyak meriwayatkan. Tapi bagaimana takut kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul dengan mengkaji agama Islam ini tambah takut kepada Allah. Penting dalam kita terus mengkaji, mengaji, timbul rasa takut. Makanya Allah menyebutkan tentang para ulama, para ulama yang benar. Sebab ulama ada dua, Udah ulama yang benar, ada ulama su ulama su yang menyebutkan ada ulama su yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang mengatakan nanti ada ulama atau doa dai-dai kata Nabi ala abu bi jahannam dai-dai yang berada di tepi di jurang jahannam man ajabahum qadhafu fiha barang siapa yang men menyambut seruan dakwah si dai ini akan dimasukkan ke neraka jahannam Nabi yang menyebutkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita jadi ada ulama yang benar, ada ulama su. Nah, ulama yang benar ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Fatir surah 35 ayat 28 innama yakhsyallaha min ibadihil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama artinya ulama yang benar ulama-ulama yang menegakkan tauhid Ulama-ulama yang menegakkan akidah yang benar. Ulama-ulama yang mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ulama yang menjelaskan kepada umat ini bagaimana beribadah kepada Allah dan benar dengan benar. Ulama-ulama yang melarang manusia dari berbuat syirik dan bid'ah. Ulama yang takut kepada Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Fatir surah 35 ayat 28 innama yakhshallaha min ibadihil ulama Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ini ulama yang benar. Ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulama-ulama yang tamak kepada dunia dan tidak takut kepada Allah dan juga tidak punya ilmu. Banyak orang menyebut dirinya jajaran majelis ulama tapi nggak punya ilmu sama sekali. Dai, ustadz nggak punya ilmu. Nggak boleh dalam Islam. Justru mereka ini akan merusak agama Islam dari dalam. Allah menyebutkan syarat seorang itu berdakwah harus punya ilmu. Terutama ilmu tentang apa? Tentang tauhid, tentang akidah yang benar harus punya. Kalau dia nggak tahu, jangan. Jangan masuk di majelis ulama, jangan masuk di jajaran majelis ulama. Jangan kemudian jadi dai. Nggak boleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Yusuf surah 12 ayat 108 Allah berfirman qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin Allah menyebutkan qul hadhihi sabili katakanlah ini jalanku ini caraku ini manhajku mengajak manusia ke jalan Allah itu mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah memahami tentang agama ad'u ilallah aku mengajak manusia ke jalan Allah kalau mengajak kepada manusia ke jalan Allah yang mengajak kepada Quran mengajak kepada sunnah mengajak kepada pemahaman yang benar ad'u ilallah ala basiratin dengan dasar ilmu dan keyakinan ana wa man ittaba'ani aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Di sini disebutkan kalimat kul hadhi sabir ini jalanku. Ini Nabi disuruh Allah ucapkan kepada semua manusia, ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Mendawakan apa? Mendawakan tauhid, mendawakan akidah yang benar, ad'u ila Allah, aku ajak manusia semua ke jalan Allah. Mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada agama yang hak, kepada pemahaman yang benar. Ad'u ila Allah. Kalimat ad'u ila Allah mengajak kepada apa? Kepada dakwah yang hak, bukan kepada pribadi. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan kepada ormas, Bukan kepada partai, bukan ad'u ilallah. Anda melihat dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang dakwah, mesti disebut dakwah ilallah. Seperti di ayat yang lain Allah menyebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Enggak ada orang yang paling baik perkataan orang yang mengajak manusia kepada Allah. Wa amila salihan dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan aku adalah orang Islam dalam surah Fussilat. Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Arti semua dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi. Bukan orang mengajak orang untuk taasuf, fanatik kepada dia. Tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Kita ngajak orang kepada Quran, kepada sunnah, maka bawa buku panduannya supaya antum baca itu dalilnya, penjelasannya supaya paham tentang agama ini. Kemudian ala basira. Dan di sini kalimat ad'u ilallah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid kitab beliau di, di kalimat ini ada ilallah at-tanbih alal ikhlas ada peringatan tentang keikhlasan dalam dakwah ini Enggak boleh mencari sesuatu dari manusia Enggak boleh mencari popularitas dari enggak boleh tapi dakwah ikhlas karena Allah mengajak manusia semata-mata karena Allah Kemudian ala basira dengan dasar ilmu. Makanya dai dai itu harus punya ilmu. Nggak boleh dakwah kalau dia nggak punya ilmu. Ada sebagian dai bahasa Arab juga nggak bisa. Gimana mau dakwah? Nggak boleh, nggak berhak dia berdakwah, nggak bisa bahasa Arab. Gimana dia memahami Quran? Bagaimana memahami Sunnah? Semua kitab kita berbahasa Arab. Dia nggak ngerti usul tentang akidah nggak ngerti. Hanya bawa kitab syarah akidah, lalu dia nggak ngerti bahasa Arab. Asal bawanya kitab syarah akidah. Untuk apa? Supaya jelas. Waduh, saya udah belajar nih muridnya Ustadz Yazid nih. Padahal belajar juga enggak, talaki juga enggak, duduk di majelis juga enggak. Cuma kan keren kitabnya tebel gini. Tebel. Sehingga murid-muridnya geleng-geleng kepala. Lah nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Saya bilang orang tanya gimana Ustaz itu bukan murid saya itu. Nggak bisa apa-apa. Akhirnya kan nanti rusak. Ini bukunya benar ditafsirkan oleh dia seenaknya dengan hawa nafsunya. Karena nggak bisa orang tanpa ilmu berdakwah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dijelaskan oleh Syekh Bin Bas, Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahullah nggak boleh dan nggak punya hak seorang berdakwah tanpa ilmu. Terus belajar. Berapa tahun belajar? Ya lebih dari 10 tahun belajar. 10 tahun dengan buku-buku bahasa Arab dia kaji itu. Baru manfaat, baru dia sampaikan. Bukan kepandaian retorika, bukan, nggak boleh. Dan ini yang banyak. Akhirnya menyesatkan umat yang yang dia sesatkan berkaitan apa? Masalah yang mendasar tentang akidah. Dan ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang dikatakan ustadz atau kiai atau dai banyak menyesatkan kaum muslimin. Nanti saya akan contohkan banyak contohnya. Ya. Kemudian ikhwan fiddin dalam dakwah ini juga mengikuti jejaknya salafus soleh. Maka Allah mengatakan ana wa tabani aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah dan masuci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kita harus berlepas diri barok kepada orang berbuat syirik. Ikhwan fillah, Tentang masalah akidah ini masalah yang penting. Makanya seorang dai dia harus belajar tentang akidah. Dan harus diulang. Langsung kalau bisa dengan ustadznya talaki kitab-kitab apa saja akidah. Maka dalam kajian-kajian saya seru mesti bahas tentang masalah fikih yang pertama kali bahas akidah dulu. Habis akidah fikih, akidah fikih. Akidahnya dulu. Maka banyak yang sudah tamat. Kitab tauhid dulu pernah kita tamat. Fatul Majid pernah tamat juga kita kaji. Kemudian akidatul salaf, ashabil hadis. Imam As-Sabuni juga sudah tamat. Syarhus Sunnah sudah tamat. Kita ulang lagi terus. Gak boleh berhenti. Kita akidah supaya umatnya paham. Seperti itu para ulama mengkaji kitab-kitab. Enggak seperti sekarang ya baru baca terjemahan udah dakwah belum paham apa apa nggak paham apa sama sekali kok udah dakwah kok terlalu berani dia hari yang terjadi penyesatan umat yang terjadi karena nggak punya ilmu dan ini banyak contoh-contoh yang dia tidak tahu saya ambil contoh <clears throat> tentang masalah akidah ini masalah akidah ketika orang ditanya di mana Allah Jawabnya di mana? Sama di langit. Ada ustadz di mana-mana. Kok antum nggak tahu? Allah di mana-mana. Apa antum nggak baca ratusan ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah di atas? Sabihis marabikal, a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Allah mengatakan di surah yang sudah hafal tiap hari ayat kursi di akhirnya bagaimana? Wahwal Aliul Azim, Allah yang maha tinggi dan maha besar. Itu dia apa? Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal salih yarfa'u." Terangkat kalimat semua yang baik itu dan amal saleh terangkat ke langit. Allah di langit. Ketika dia sujud, dia baca subhan rabbiyal a'la, maha suci Allah maha tinggi. Kok masih pendapatnya Allah di mana-mana? Ini yang seperti ini, ini merusak akidah. Ini pemahaman ini sesat dan kufur. Sesat dan kufur. Mengatakan Allah di mana-mana. Gak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan. Di tujuh ayat Allah mengatakan. Yaitu Allah istiwa di atas arsh. Dalam surah Taha Allah berfirman. Ar-Rahmanu al arsistawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsh. Ini kalau ada orang di majelis ulama mengatakan Allah di mana-mana, berarti nggak belajar dia. Nggak paham tentang agama ini, tentang akidah yang mendasar. Allah ratusan ayat Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah di atas langit. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada seorang jariah, ada di buku ini, di syarah akidah ini. Ain Allah, di mana Allah? Fis sama di langit. Waman ana, siapa aku? antara Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "A'tiqha fa innaha mu'mina." Merdekakan dia karena seorang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Sahih di sini. Berarti Nabi sampai bertanya di mana Allah dijawab di langit. Enggak boleh jawab di mana-mana enggak boleh. Dan Allah istiwa di atas arsy. Dan arsy ini adalah makhluk. Nah, ada ustaz mengatakan arsy itu enggak tahu makhluk atau bukan. Ya makhluk. Allah Rabbul Arsyil Azim Allah Rob Ars yang Maha Agung. Rob itu cuma satu Allah. Berarti seluruhnya yang ada di langit dan bumi semuanya adalah makhluk. Sampai ada Ustaz bingung. Ars ini Rob apa bukan? Makhluk atau bukan? Dia makhluk. Berarti nggak belajar. Ini Ustaz nih. Nggak belajar akidah. Sampai Aras nggak tahu. Aras betul makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk ini yang paling besar arsy Allah. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh kecil. Kalau diumpamakan arsy itu seperti tanah padang pasir yang sangat luas, tujuh langit, tujuh bumi seperti gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Maka yang mikul itu Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang jarak telinga malaikat itu sampai pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Satu malaikat yang memikul arsnya Allah jaraknya antara pundak malaikat itu sampai ke telinga malaikat jaraknya 700 tahun. Baru sampai. Gitu. Besarnya arsnya Allah SWT. Makanya Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kita wajib mengagungkan Allah SWT. Dengan belajar akidah ini kita akan mengagungkan Allah SWT. akan takut kita kepada Allah, akan tambah cinta kita kepada Allah, akan tambah harap kita kepada Allah, dan juga kita akan tambah amal-amal kita kepada Allah SWT. Kemudian juga kesalahan yang lain. Seperti orang mengatakan bahwa disuruh kan menjelang Ramadan ini banyak orang nyekar ya. Ziarah ke kubur-kubur dan juga ke kubur-kubur wali. Dalam Islam nggak ada. Ziarah kubur itu dianjurkan dalam Islam. Dianjurkan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur sekarang ziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat dianjurkan oleh ziarah kubur tujuan ziarah kubur pertama mengucapkan salam yang kedua mendoakan mereka karena mereka butuh doanya orang yang hidup yang ketiga apa yang ketiga supaya kita ingat kepada mati ingat kepada akhirat Begitu. Bukan ziarah kubur kemudian minta kepada orang tua. Ada kan menjelang Ramadan rame-rame ziarah kubur orang tua minta maaf. Kok minta maaf orang tua? Udah meninggal. Gak ada manfaat minta maaf. Antum doa kepada Allah agar Allah mengampuni kedua orang tua antum. Tapi minta maaf ke kuburan gak ada. Apalagi sampai minta-minta kepada penghuni kubur karena ini wali. Kan banyak tuh ziarah kubur wali. Wali Songo atau yang lainnya. Minta di sana. Ini perbuatan syirik atau tidak syirik? Syirkun akbar. Syirkun akbar. Karena mereka mempunyai i'tiqad, keyakinan, akidah bahwa orang-orang yang sudah mati itu bisa memberikan manfaat, bisa melak bahaya. Ini keyakinan ini benar atau tidak? Tidak benar. Orang yang hidup aja nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melak bahaya, apalagi dia sudah mati. Allah berfirman antum lihat di surah Yunus di surah yang ke-10 ayat 106 dan 107 Allah berfirman wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin Allah berfirman di dalam surah Yunus di ayat 106 wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin jangan kamu berdoa jangan kamu beribadah jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa melakukan bahaya fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin kalau engkau lakukan juga maka engkau termasuk orang-orang yang zalim artinya zalim di sini apa syirik musyrikin Kemudian di ayat 107-nya Allah berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, yusibu bi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafur rahim." Apabila Allah menimpakan kepada kamu bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Bahaya itu apa aja? Apa penyakit, petaka, musibah, kefakiran, bencana, atau apa aja? nggak bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah saja. Wa yuridka bi khair nafah Allah mengendaki kebaikan fala radda fadlihi. Tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu man yasha'u min ibadi. Allah mengenakan kebaikan itu kepada siapa yang Allah kendaki dari hamba-hambanya wa huwal rahim dan Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penyayang. Jadi Allah menyebutkan di sini nggak boleh berdoa nggak boleh meminta, nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Apakah itu patung, pohon, batu, kubur, matahari, bulan, atau apa aja? Nggak boleh. Ketika ada orang punya anggapan bahwa kuburan kiai anu atau wali anu itu itu bisa menyampaikan manusia kepada Allah, bisa memberikan manfaat. Ini keyakinan ini syirik atau tidak? Syirik. Gak ada yang bisa memberikan manfaat. Dan orang kalau sudah mati, orang kalau sudah mati, nggak bisa menjawab, nggak bisa memberikan manfaat. Bahkan Allah mengatakan nggak bisa mendengar. Seandainya pun mendengar, nggak bisa menjawab dan nggak bisa mengabulkan doa. Bagaimana mengabulkan doa? Yang punya hak mengabulkan doa siapa? Allah. Makanya Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum innal ladhina istakbiruna ibadat saya dakuna jahannam akhirin." Allah mengatakan berdoalah kepada Aku aku akan kabulkan doa kalian. Orang-orang yang sombong beribadah kepada aku mereka akan masuk neraka jahanam dengan terhina. Jadi disuruh berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina istakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Berdoalah kalian kepadaku. Kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, keyakinan berdoa kepada selain Allah ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Buktinya mereka masih mencari jalan untuk ziarah ke kubur wali, Perhatikan ya, saya tidak melarang orang ziarah kubur karena Nabi membolehkan ziarah kubur. Perhatikan itu. Yang dipresisikan oleh para ulama tentang perempuan boleh ziarah kubur atau tidak. Sebagian ulama mengatakan perempuan tidak boleh ziarah kubur, sama sekali nggak boleh. Itu pendapat orang-orang Najat, artinya ulama Najat, nggak boleh sama sekali. Adapun yang lain mengatakan boleh, tapi nggak boleh sering-sering. pendapat yang kedua, ini kuat, boleh tapi nggak boleh sering-sering. Nah sekarang ziarah kubur sudah saya jelaskan. Nah yang nggak boleh ziarah ke kubur tertentu seperti kubur wali atau kiai atau habib atau yang lain yang dia punya keyakinan bahwa kubur itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa melariskan dagangan, bisa membuat dia enteng jodohnya atau membuat dia bisa sembuh penyakit atau bisa naik jabatan. Tentu bisa lihat nanti menjelang pilkada orang datang ke kubur-kubur wali itu. Minta. Ini syirik atau tidak? Syirik. Dan ini kenyataan masih ada yang seperti itu. Bukan satu bis, puluhan bis mereka ziarah. Ziarah kubur kalau safar tidak boleh. Safar. Yang boleh safar itu hanya ketiga masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, La tushaddur rihalu illa ila thalathat thalathat masajid. Masjid hadha wa masjid haram wa masjid aqsa. Kata Nabi, tidak boleh mengadakan perjalanan safar kecuali tiga masjid. La tushaddur rihalu illa ila salatin masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali ke masjid. Masjidku itu Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Haram, yang ketiga Masjid Aqsa. Arti kita niat safar ke sana, kita ingin ibadah dengan sholat yang wajibnya. Kalau kita Masjid Haram dengan kita umroh dan yang lainnya dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang sesuai dengan sunnah itu mendapatkan ganjaran yang besar. Kalau Masjid Nabawi sekali sholat mendapatkan seribu kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau masjid Haram sekali kita sholat sama dengan 100 ribu kali dari seluruh masjid yang ada seluruh dunia ini. Kalau Masjidil haqsa 250 kali. Itu boleh ke masjid. Ada pun masjid yang lain seluruh dunia semua sama. Gak ada perbedaan. Gak ada masjid ini punya keutamaan gak ada. Semuanya sama masjid itu. Yang beda hanya tiga ini yang Nabi sebutkan dan hadisnya sahih. Kalau masjid aja nggak boleh kita ngadakan perjalanan safar, mau keluar kota, udah masjid, Bagus. Di sana kalau kita sholat mendapatkan pahalanya seribu kali umpamanya. Nggak ada. Coba kecuali Masjid Nabawi. Kalau masjid aja nggak boleh kadang-kadang pelajaran safar, apalagi kuburan. Nah kuburan kan orang datang ke kuburan Wali Songo itu dari satu kota ke kota lain dengan mengharapkan sesuatu nggak boleh karena Allah mengatakan di sini tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Kalau lakukan juga masuk syirik atau tidak? Syirik. Nah orang-orang yang datang ke kubur itu, ini masih keyakinan masih ada, masih ada atau tidak? Masih jutaan diyakini oleh kaum muslimin. Dan tokohnya para ustadz, para kiai ini punya keyakinan bahwa itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa mudahkan urusan, sampai nangis di sana. Bahkan ada yang tawaf di sana, ada yang sampai cium-cium kuburannya, ini terjadi. Wakil nyata. Gitu. Allah sebutkan orang yang beribadah kepada selain Allah. Apakah itu kuburan atau patung atau yang lain. Mereka nggak bisa menjawab. Antum lihat. Dalam surah Fatir. Antum lihat. Kita ini bicara tentang akidah. Supaya lurus akidah kita. Supaya kita nggak salah. Ini contoh-contoh yang saya sebutkan. Antum lihat di surah Fatir surah 35 ayat 13 ayat 14. 13 akhir. Allah berfirman walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Arti korma itu, kalau korma itu butir korma dibuka, itu di bijinya itu ada yang tipis, namanya kulit arikitmir. Orang-orang yang kalian berdoa kepada nggak punya apa-apa, nggak bisa menciptakan apa-apa. Yang bisa menciptakan hanya Allah swt. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Yang mengatur alam semesta hanya Allah. Yang memiliki langit dan bumi Allah swt. Yang kalian berdoa kepada Allah nggak bisa. Mereka nggak punya apa-apa. Kalau kita berdoa meminta sesuatu, mesti kepada yang punya. Kalau yang nggak punya, nggak bisa memberikan sesuatu. Allah yang punya segala sesuatu, kita minta kepada Allah. Tapi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka nggak punya, meskipun hanya setipis kulit hari. Intadauhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak mendengar doa mereka. Orang-orang di kubur dengar nggak? Nggak dengar dia. Kalau kita disuruh ucapkan salam karena syariat Nabi menyuruh untuk ucapkan salam. Tapi kalau dia mendengar doa kita, nggak bisa kita memperdengarkan kepada mereka. Tapi doa kita dengar oleh Allah SWT untuk mereka. Tapi kita minta kepada mereka, mereka nggak mendengar. Bahwa Allah menyebutkan di surah Fatir juga bahwa wamaan tabi musmin mampir kubur. Engkau nggak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang dikubur. Di ayat 22-nya, ayat 22. Wamaan ma anta man bil kubur. Engkau nggak bisa memberikan pendengaran kepada orang di kubur. Artinya nggak bisa dengar orang di kubur itu. Allah yang mengatakan demikian dalam surah Fatir ini. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, walau sami'u di ayat 14 ini, kalau seandainya mereka mendengar, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka nggak bisa menjawab. Ada nggak orang mati bisa menjawab? Enggak ada. Ya kabur semuanya kalau bisa menjawab. Enggak bisa menjawab mereka. Enggak ada. saja aku. Mereka enggak bisa menjawab sama sekali. Apalagi meminta sesuatu enggak bisa menjawab. Mereka susah dikubur itu yang ditanya oleh Allah. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan siksa di kubur itu. Enggak bisa menjawab. Kemudian kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfurun bisyirkikum. Dan dari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian wala yunabbi'uka mithlu khabir. Enggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang Maha pemberi kabar. Ini baru dua contoh ya. Masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kaum muslimin yang akidahnya rusak ini. Mereka menyembah, mengagungkan, mengkeramatkan patung, kubur, batu, pohon dan lainnya. Ini syirik besar. Ada juga perusak akidah yang lain, yaitu mereka berlebihan kepada orang-orang soleh sampai kuburnya disembah seperti tadi saya contohkan. Kemudian juga praktek-praktek sihir masih banyak di Indonesia ini, dukun-dukun paranormal. Ini akidah di antara kaum muslimin masih masih percaya. Dan anehnya lagi, si dukun dipanggil oleh orang orang kita apa? Kiai. Dukun dibilang kiai. Atau Habib atau yang lain. Hal ini dia sudah mengerjakan perbuatan yang kufur kepada Allah. Apalagi kalau dia tukang sihir, hukumannya di zaman Umar bin Khattab dipenggal lehernya tukang-tukang sihir itu. Mendatangi dukun nggak boleh, hukumnya haram. Orang mendatangi dukun nggak diterima sholatnya berapa hari? puluh hari. Kemudian juga orang percaya juga pada jimat-jimat. Nih yang kira-kira dan masih banyak lagi ya keyakinan-keyakinan kepada orang-orang yang sudah mati juga masih banyak baik itu tawasul maupun tabarruk mereka menganggap barokah tentang kuburnya atau yang lainnya Ya Yohan Bidin Azakumullah kita mengkaji tentang akidah alusunah jamaah ini supaya lurus karena banyak orang mengaku dia akidahnya ahlu sunnah wal jamaah tapi kalau kita lihat bukan ahlu sunnah wal jamaah. Yang ada apa? Ahlul furqah wal bid'ah. So, sunnah itu orang mengikuti sunnah. Ternyata kalau kita lihat aku di ahlu sunnah wal jamaah mengikuti sunnah atau tidak? Tidak mengikuti sunnah. Yang diikuti bid'ah. Jamaah, mereka juga nggak ikut jamaah, nggak ikut para sahabat. Justru mereka mengikuti dari guru-gurunya, kiainya, yang mereka taklid kepadanya. dan Islam nggak boleh. Yang kita ikut dalil dari Quran dan Sunnah. Nggak boleh taklid kepada mereka yang menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Itu nggak boleh. Ya Ikhwanibiddin, azakumullah. Kita akan mengkaji tentunya kitab ini besar ya. Syarah Akidah Al-Sunnah Jamaah. Pembahasannya butuh tahunan ini. Ya. Saya akan jelaskan dari mukadimah dulu supaya antum juga paham tentang akidah ini. Antum lihat di halaman 14. Di halaman 14 saya sebutkan akidah tauhid merupakan pegangan yang sangat prinsip dan menentukan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Karena tauhid merupakan pondasi bangunan agama dan menjadi dasar bagi setiap amalan yang dilakukan oleh hambanya. Tauhid merupakan inti dakwah para nabi dan rasul alaihi musallatu wassalam. Mereka pertama kali memulai dakwahnya dengan tauhid dan tauhid merupakan ilmu yang paling mulia. Akidah yang benarlah perkara yang amat penting dan kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah karena sungguhnya sempurna dan tidaknya satu amal, diterima dan tidaknya satu amal tergantung kepada akidah yang benar. Kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diperoleh oleh orang-orang yang berpegang pada akidah yang benar ini dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menafikan dan mengurangi kesempurnaan akidah tersebut. Akidah yang benar adalah akidah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Akidah at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Akidah salaf, akidah alul hadis, akidah sunnah wal Jamaah. Islam yang Allah karuniakan kepada kita yang harus kita pelajari, pahami dan amalkan adalah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat yaitu salafus saleh. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu majma'in merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah satu-satunya pemahaman yang benar dan akidah serta manhaj mereka adalah satu-satunya yang benar Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu. Jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftirakul ummah tentang perpecahan umat an Auf bin Malik radhiyallahu an qala qala Rasulullah SAW افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لا تفترقن أمتي على 73 فرقة وواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Maka hanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah siapakah mereka satu golongan yang selamat? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafadznya dalam Kitabul Fitan bab Istiraqul Umam. Alalika dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah jamaah Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah. Hadis ini hasan. Di sini disebutkan bahwa Yahudi yang masuk Surga itu satu yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang mereka beriman kepada Allah beriman kepada Nabi Musa dan mati dalam keadaan Islam, iman Begitu juga umat Nasrani. Yang satu yang masuk surga itu yang beriman kepada Allah dan iman kepada Nabi Isa sebagai hamba dan rasulnya dan mati dalam keadaan Islam. Adapun umat Islam, Nabi menyebutkan berpecah menjadi 73 golongan. 73 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan 73 ini pokoknya ada ada empat. Yang pertama, yang pertama Khawarij. Yang kedua Syiah. Yang ketiga Qadariyah. Yang keempat Murji'ah. Empat itu. Kemudian berpecah lagi mereka. Pokoknya ada empat kata para ulama. Nabi nggak menyebutkan nama-namanya. Tapi para ulama menjelaskan yang pertama kali ya Khawarij karena dia yang pertama kali memberontak kepada Utsman dan membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian juga memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ini Khawarij. Kemudian Syiah. Kemudian Qadariyah. Kemudian yang keempat Murji'ah. Ini semuanya sesat. Semuanya sesat. Dan kemudian nanti berpecah lagi. Termasuk yang sekarang ini kalau kita lihat banyak kelompok-kelompok takfiri yang gampang-gampang mengkafirkan orang muslim, yang gampang-gampang mengkafirkan penguasa. Ini takfiri, mengikuti siapa ini takfiri? Khawarij. Gitu. Atau ada ISIS, ya ISIS mengikuti khawarij mereka. Belum lagi yang lain. Jadi banyak sekali perpecahan di tengah umat Islam. Cuma Nabi menyebutkan satu yang selamat. Ini yang wajib kita ikut, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita kaji tentang akidah yang satu ini. Itu al-jamaah yang dimaksud dengan al-jamaah dalam riwayat yang disebutkan kata Nabi SAW kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi untuk perhatikan di sini jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para para sahabatnya. Ini yang kita kaji. Ini yang kita kaji. Jadi yang kita kaji adalah tentang akidah. Karena para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasalam mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Antum lihat di halaman 20. Jadi pertama kali yang harus diluruskan dan diperbaiki adalah akidah dan manhaj umat Islam dalam meyakini dan melaksanakan agama Islam. Saya ulangi, tolong dengarkan baik-baik. Pertama kali yang harus diluruskan dan diperbaiki adalah akidah dan manhaj umat Islam dalam meyakini dan melaksanakan agama Islam. Apa yang dikatakan manhaj? Anda melihat di footnote-nya itu. Manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu majma'in. Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan antara akidah dan manhaj. Beliau berkata manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah, suluk, akhlak, muamalah dan dalam semua kehidupan seorang muslim. Setiap langkah yang dilakukan seorang muslim dikatakan manhaj. Adapun akidah yang dimaksud adalah pokok iman, makna dua kalimat syahadat dan konsekuensinya inilah akidah. Jadi ini harus kita perbaiki. Kerusakan di tengah-tengah umat Islam banyak dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah segala macam ibadah, masalah akhlak, muamalah, akidah, manhaj. Yang dahulukan yang mana yang diperbaiki? Yang dahulukan yang dimana yang perbaiki? Kerusakan umat ini sudah banyak dari segi politik, ya, segi akidah, segi muamalah, segi ibadah, dari akhlak dan yang lainnya ini rusak. Tapi yang paling rusak yang paling mendasar diperbaiki yang mana dulu? Akidah. Jadi yang diperbaiki apa? Akidah, bukan pilkada, akidah. Perhatikan tuh, yang diperbaiki apa? Akidah, bukan pilkada, akidah. yang diperbaiki. Dan manhaj umat Islam, cara beragamanya mereka. Cara beragama ini diperbaiki mereka ini. Bagaimana cara mereka beragama? Itu yang diperbaiki. Karena kalau kita cara beragama Macam-macam di umat Islam ini. Dan banyak mereka campur adukan yang bukan dari agama dimasukkan ke agama. Begitu juga tentang ibadah mereka masukkan yang bid'ah-bid'ah. Dan keyakinan dalam kehidupan kepada khurafat dan segala macam banyak sekali. Ini harus dibersihkan. Karena apa? Nabi SAW meninggalkan umat Islam ini dalam keadaan putih bersih. Nggak ada bercak-bercak syirik. Nggak ada bercak-bercak khurafat nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada penyimpangan, lurus Nabi tinggalkan agama ini. Nabi bersabda SAW, Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazif anha ba'di illa halik. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih. Putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Barang siapa yang berpaling dari yang putih bersih ini, dia pasti binasa. Pasti binasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi dan juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Nabi tinggalkan putih bersih. Makanya kita lihat kita lahir dalam kondisi udah campur aduk agama ini. Nggak murni. Campur aduk. Makanya kita harus membersihkan dengan menjelaskan kepada umat ini yang benar, ini yang salah. Nggak bisa orang mengatakan Ya kalau Ustadz jelaskan yang benar aja. yang nggak bisa, nggak tahu kalau yang salah yang mana. Dalam Islam ada dua. Ada apa? Perintahnya di Quran apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah. Terus apa? Wajtanibu tagut. Sungguh kami tahu terus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya beribadah kepada Allah. Apa cukup beribadah kepada Allah? Enggak cukup. Harus apa? Meninggalkan togut. Dua ini harus jalan. Kalau antum sering menyebutkan amar ma'ruf, lanjutnya apa? Limungkar. Apa ada amar ma'ruf apa? Amar ma'ruf aja ada? Enggak ada dua-duanya jalan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena orang ketika kita bahas tentang ini, kesalahan-kesalahan, Ustadz suka nyinggung orang, saya nggak nyinggung orang. Menjelaskan agama ini supaya diamalkan oleh manusia dengan benar. Kalau kita nggak jelaskan orang nggak tahu tentang kesyirikan. Jadi nggak benar. Makanya Allah menyebutkan dan juga Nabi menyebutkan kalimat la ilaha illallah. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Di sini ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua isbat. Artinya kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah dan kita wajib menetapkan ibadah kepada kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imamul hunafa, imamul hunafa Imamnya orang yang hanif, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Langsung berlepas diri. Menolak semua yang disembah kepada selain Allah. Ibrahim mengatakan wa id qala li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alah kalimatan baqiyatan fi aqibi la Dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah mengatakan wa idh Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingat, tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Di sini Nabi Ibrahim mengingkari enggak? Mengingkari, menolak, menyalahkan perbuatan mereka yang syirik menyembah kepada selain Allah. Setelah dicatatkan oleh Ibrahim, di depan bapaknya dan umatnya inani bara mimma kecuali zat yang satu yang menciptakan aku itu Allah karena mereka kaum musyrikin mengaku yang menciptakan siapa Allah kecuali satu fa innahu sayahdin Allah akan menunjuki aku yang berhak menunjuki manusianya Allah guru ustadz kiai dan yang nggak bisa menunjuki manusia apalagi sudah mati yang bisa menunjuki manusia hanya Allah fa innahu sayahdin maka Allah katakan wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan ini kalimat la ilallah kalimat yang kekal pada nafsunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Itu surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Di dalam dakwah itu di samping mengajak orang kepada tauhid, kita juga wajib menjelaskan kepada mereka yang menyimpang dari tauhid. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada orang dakwanya amar ma'ruf saja, benar atau salah? Salah. Salah. Penyimpangan ini. Harus ada nahi mungkar. Justru yang paling besar ganjaran si Allah nahi mungkar. Yang paling besar ganjaran nahi mungkar mengingkari kemungkaran. Seperti kita menjelaskan orang berbuat syirik, orang kedatang ke dukun, kita jelaskan ini pengingkaran yang kita sampaikan mudah-mudahan didengar oleh mereka dan mereka sadar dan tobat kepada Allah Taala. Ini pengingkaran harus ada. Justru ini pengingkaran ini paling besar ganjarannya. Sampai Nabi mengatakan inna qauman yu'tauna mithla ujuri awwalihim yungkirunal mungkar kata Nabi. Ada satu kaum di tengah umat Islam ini yang diberikan ganjaran Allah seperti generasi pertama. Apa yang dilakukan? Mengingkari kemungkaran. Mengingkari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Mengingkari kemungkaran. Makanya ikhwan fiddin dakwah ini di samping menjelaskan akidah dan manhaj, juga menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan akidah dan juga manhaj yang menyimpang. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini, untuk perhatikan tuh. Di surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha Allah wa janibut fa minhum man hadallahu Allah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh kami tahu telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullaha Allah. Mendalakan beribadah hanya kepada Allah saja. Wa janibut tagut dan jauhkan taghut. Faminhum man hada Allah di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk Wa minhum man haqqat alaihi di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi, berjalan di muka bumi. fanduru perhatikanlah kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Ini surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Anda perhatikan ya din azakumullah. Di sini Allah menyebutkan dua dakwanya para nabi dan para rasul alaihi wasallam, dua rukunnya. Rukun pertama ani'budullah ngajak orang beribadah kepada Allah mentauhidkan Allah, mengajak kepada akidah yang benar, mengajak kepada pemahaman yang benar, mengajak kepada manhaj yang benar, mengajak manusia kepada Quran wa sunnah la fahmi salaf. Agar manusia mentauhidkan Allah. Karena itu tujuan Allah menciptakan makhluk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku, beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Kemudian setelah itu baru kita jelaskan wajib wajtanibu aku tinggalkan semua tauhid. Kullu ma'ubida min apa-apa yang disembah selain Allah. Tinggalkan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Orang menyembah kubur, menyembah batu, pohon, jimat, keris, burung dan yang lainnya. Masih banyak disembah. Atau orang menyembah atasannya. kan ada orang menyembah atasannya, atasannya dijadikan sebagai Tuhan. Atas sudah waktunya sholat. Kalau atas bilang berangkat, berangkat. Nggak sholat dia. Hari ini nggak boleh puasa, nggak puasa mereka. Atasannya jadikan sebagai Tuhan. Ada nggak di Indonesia? Ada dan banyak seperti itu. Ini harus diingatkan. Bisa matinya dalam kata syirik, kufur kepada Allah. Kalau nggak diingatkan dia akan tahu. Atasan sama semuanya. Kita wajib mentaati tapi nggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Enggak boleh taat kepada makhluk dan berbuat maksiat kepada Allah. Yang terjadi sekarang atasan dianggap segala-galanya. Takut kepada atasan. Mesti dia takut kepada Allah dan harapnya kepada Allah bukan kepada manusia. Manusia nggak punya apa-apa. Manusia nggak punya neraka, manusia nggak punya sorga. Manusia nggak punya pahala, manusia nggak punya ganjaran. Manusia nggak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Taala. Yang bisa memberikan rezeki hanya Allah, manusia tidak. Kita nggak kerja di tempat itu, nggak ada masalah. Masih banyak lapangan pekerjaan. Tapi menjadikan atasan sebagai Tuhan ini terjadi di kita, di Indonesia. Terjadi. Atasan segala-galanya. Sebagai Tuhannya dia. Nggak boleh dalam Islam. Ini harus Anda perhatikan lagi. Ini harus koreksi nih. Akidah yang nggak benar ini. Ini akidah, berkaitan dengan akidah ini. Merusak tauhid. Ini. Atasan dijadikan sebagai Tuhan. Sampai dia sembah atasannya. Karena apa? Ya cuma ngarepin gaji, nggak seberapa gajinya dia. Gak boleh. Dia tetap wajib kita hormati. Aturannya dilaksanakan, tapi nggak boleh melanggar syariat Allah. Nggak boleh untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. atau atali makhlukin fi maksiatillah. Nggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian ya fiddin, kita bahas tentang pengertian akidah al sunnah wa jamaah. Karena tadi saya sebutkan ada orang-orang yang aku dia ahlu sunnah wal jamaah tapi kita lihat akidahnya jauh dari akidah ahlu sunnah wal jamaah di bab pertama ya kita ada beberapa bab yang kita akan bahas tapi nggak semuanya eh, di buku ini tentang definisi akidah dulu di bab pertama di halaman 27 untuk melihat halaman 27. Pengertian akidah al-sunnah wal Jamaah. Definisi akidah Al-akidah menurut bahasa Arab etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan atau thiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkam wal-ihkam yang artinya mengokohkan, menetapkan dan arabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah yang umum akidah iman yang teguh dan pasti yang tidak keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamia adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, mengimani seluruh apa apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma, konsensus dari salafus saleh, serta seluruh berita yang qat'i yang pasti baik secara ilmiah maupun secara amalia yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih serta ijma salafus saleh. Jadi akidah ini lebih luas. Akidah ini lebih luas. Ada juga sering dibahas tentang tauhid ya tauhid bedanya kalau tauhid itu pembahasannya berkaitan tentang rububiyah uluhiyah asma dan sifat dan akidah ini merupakan awal yang pertama untuk dikaji maka dibahas di kitab-kitab pembahasan tentang tauhid yaitu tentang rububiyah uluhiyah asma wa sifat Dijelaskan oleh sebagian masyayikh tentang al-farqu bainal aqidah wa tauhid. Anna tauhid al aqidah bal wa uswal awal wa ra'su alladhi la yumkin an taquma bihi wa huwa ma yata'allaqu billahi ta'ala uluhiyatan wa rububiyatan wa asma'an wa sifat. Tauhid termasuk akidah, bahkan ini pokok dari akidah. Dan pokoknya yang nggak mungkin akan tegak akidah tanpa tauhid. Dan ini berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan uluhiyah, rububiyah dan asma sifat. Fat tauhidu akhassu min aqidah. Tauhid lebih khusus daripada akidah. Wal aqidatu a'ammu min tauhid. Dan akidah itu lebih umum dari tauhid. Jadi ini disebutkan tentang uh, akidah dan pembahasan akidah seperti yang tadi saya sebutkan. Pembahasan tentang akidah ini mencakup semuanya. Artinya tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada umul akhir, kepada qadar dan qadar baik dan buruk. Lebih luas kajian tentang akidah itu. Kalau tauhid lebih khusus. Dan tauhid itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga rububiyah, uluhiyah, semua sifat bukan sesuatu yang baru, bukan. Tapi berikan istiqra untuk memudahkan. Untuk untuk memudahkan. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran antum lihat tentang tiga macam ini dalam surah Maryam di ayat 65. Allah menyebutkan dalam surah Maryam Rabbus samawati wal ardi wa baina huma fa'bud wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu di surah Maryam surah 19 ayat 65 Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia?" Artinya Allah yang memiliki langit dan bumi dan di antara keduanya maka beribadahlah kepadanya dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya nggak ada satupun yang sama dengan dengan Allah. Di sini Disebutkan kalimat sama wati wal ardi wa bainahuma berkaitan dengan tauhid apa di sini? Tauhid apa? Rububiyah. Allah Rabb pemilik langit dan bumi dan dalam keduanya. Ini rububiyah. Kemudian yang kedua, fa'budu was-sabir li ibadati berkaitan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Beribadah kepada Allah dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah ada yang sama dengan Allah? Berkaitan dengan tauhid apa di sini? Asma sifat. Bahwa enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Enggak ada yang setara dengan Allah, enggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu eh, tauhid ini dibagi menjadi tiga rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat untuk memudahkan, untuk penjelasan. Bukan penambahan yang baru dalam agama bukan. Bukan ibadah juga bukan, artinya sekedar menamakan untuk memudahkan kita memahami. Paham tidak? Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang memang hidupnya sudah penuh dengan bid'ah, penuh dengan penyimpangan, sekarang dicari apa kesalahan ini, salap apa kesalahannya. Oh, ini bagi tauhid menjadi tiga. Oh, salaf ini membuat yang baru, trinitas kata mereka. Ini kata mereka karena mereka ini hidupnya sudah penuh dengan beda sudah menyimpang dari agama. Kepengen mereka ini juga salap juga ada salahnya gitu. Dicari kesalahannya. Padahal ini bukan ibadah. Sekedar penjelasan, penjelasan untuk bisa dipahami dan memudahkan. Itu. Kemudian dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam temia, Ibnu dan yang lain untuk memudahkan dan juga para ulama ahlu sunnah. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah objek kajian ilmu akidah itu akidah dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai konsep konsep alusunah wal jamaah meliputi tauhid, iman, Islam, masalah yang gaib, kenabian, takdir, berita-berita tentang yang lalu yang akan datang, dasar-dasar hukum yang qat'i, seluruh dasar agama dan keyakinan termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bidah. Jadi termasuk kita mengingkari pengekor hawa nafsu firqah-firqah yang sesat itu dibahas oleh para ulama ahlu sunnah. Jadi membahas juga tentang semua aliran dan sekte yang menyempal lagi menyesatkan serta sikap terhadap mereka supaya apa penjelasan ini umat tidak mengikuti aliran yang yang sesat harus jelaskan. tentunya semua berdasarkan ilmu berdasarkan apa yang mereka perbuat seorang menilai orang itu sesat atau pemahaman itu sesat aliran itu sesat sesuai dengan keyakinan mereka dan apa yang mereka amalkan bukan kata orang mereka punya rujukan kitab-kitab yang menjadi dasar pegangan mereka. Kemudian mereka punya amal yang mereka lakukan. Kita bisa lihat bahwa ini sudah menyimpang dari agama Islam. Bisa kita ya seperti itu. Dari bukunya, kitabnya dan amalannya bisa ketahuan penyimpangan mereka. Kemudian ikhwan fillah tentang istilah ahlu sunnah ini kadang kadang disebut tentang salaf ya. Antum bisa lihat definisi salaf itu di halaman 34. Tapi yang saya mau bahas tentang definisi ahlu sunnah wal jamaah. Karena ini penting ini. Ya salaf juga termasuk daripada ahlu sunnah. Dan juga yang pertama kali menyebutkan tentang salaf itu Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada anaknya Fatimah dalam riwayat Muslim, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf itu saya untuk engkau. Itu yang pertama kali mengucapkan siapa? Rasulullah SAW. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tentang salafus soleh artinya generasi yang pertama dari umat ini. Makanya al-sunnah jamaah dikatakan juga salafiyin. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang wafat tahun 728 Hijriah mengatakan begini, antum lihat di halaman 36. Halaman 36. Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Bahkan wajib menerima yang demikian berdasarkan kesepakatan para ulama karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Jadi manhaj salaf ini kebenaran yang kita ikut karena dasarnya jelas Quran dan sunnah. Kemudian definisi alusunah wal jamaah. Alusunah jamaah adalah mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut alusunah karena kuatnya mereka berpegang dan beritiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Anda perhatikan di sini. Disebut alusunah karena kuatnya mereka berpegang dan itiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan mereka alu alusunah. Kemudian mereka juga disebut dengan al-jamaah. Kenapa disebut al-jamaah? Karena mereka bersatu di atas kebenaran. Tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada kebenaran, tidak mau keluar dari jamaah dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salah umat. Jadi ini yang dikatakan jamaah itu para sahabat. Sunnah yang disebutkan oleh para ulama ini mencakup tentang ilmu, i'tiqad perkataan maupun perbuatan ini sunnah yang wajib diikuti orang mengikutinya akan dipuji dan orang menyalahinya akan dicela maka pengertian sunnah dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali untuk melihat di halaman 37 halaman 37 pengertian sunnah menurut Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 795 Hijriah as-sunnah ialah jalan yang ditempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Apa ketiga aspek tersebut? Apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tiga aspek itu. Allahumma salli ala Muhammad. Antum ini ngaji apa tidur? Saya ulangi, dengarkan baik-baik. As-sunnah jalan tempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifah yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad keyakinan perkataan perbuatan itulah sunnah yang sempurna oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut apa ketiga aspek tersebut i'tiqad yang kedua perkataan yang ketiga perbuatan nanti ada perbuatan yang sesuai dengan sunnah nabi ada perbuatan yang menyimpang ada perkataan atau keyakinan menyimpang seperti umpamanya keyakinan orang-orang Syiah meyakini Ali itu sebagai Tuhan benar atau tidak tidak benar, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Hidup-hidup dibakar. Ini keyakinan enggak benar. Punya keyakinan Ali sebagai nabi. Ada orang yang punya keyakinan Ali sebagai nabi. Ini juga sesat. Kafir. Ini harus dibunuh. Ada juga yang punya keyakinan Ali yang berhak menjadi khalifah yang pertama. Ini keyakinan yang sesat. Karena apa? Seluruh sahabat sudah ijma yang menjadi khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ijma semuanya para sahabat. Semua ijma. Dan ijmanya sahabat adalah ma'sum. Ijmanya sahabat adalah ma'sum. Atau keyakinan yang lain seperti keyakinan Khawarij. Orang Islam yang berbuat dosa besar kata Khawarij gimana? Kafir keluar dari agama Islam. Nanti kalau dia mati kekal dalam neraka selama-lamanya. Keyakinan ini benar atau tidak? Ya benar. Ini keyakinan yang kufur dan sesat ini. Mu'tazilah berpendapat orang Islam yang berbuat dosa besar, dia tidak mumin, tidak kafir. Tapi di akhirat kekal neraka. Mereka mengatakan manzila bainal manzila manzilatain. Ini sesat. Menyimpang dari sunnah. Jadi sunnah itu mencakup apa? Keyakinan. Perkataan dan juga perbuatan. Masih banyak lagi nanti penyimpangan-penyimpangan dari firqah-firqah yang sesat gitu. Seperti juga perkataan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini sesat. Bahkan kubur. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada wa yaud. Al-Quran kalamullah. Bukan makhluk. Dari Allah datangnya dan kembali kepada Allah. Al-Quran kalamullah. Allah menyebutkan nama Al-Quran. Kalamullah. Dan kita wajib menetapkan sifat kalam bagi Allah yang sempurna. Jadi banyak perkataan i'tiqad, perbuatan yang menyimpang. Makanya sunnah itu yang demikian. Yang sesuai dengan apa? Dalil dari Quran Sunnah itu yang benar, yang tidak sesuai itu yang sesat. Dari i'tiqad, perkataan perbuatan. Di antara tadi i'tiqad yang saya sebutkan tadi bahwa orang sudah mati bisa memberikan manfaat segala macam. Ini i'tiqad benar atau tidak? Salah. Ini menyimpang dari sunnah. Makanya yang dikatakan ahlu sunnah itu orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang dikatakan jamaah, itu mereka berkumpul di atas kebenaran. Imam Abu Syama Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 665 Hijriah. Beliau berkata, perintah untuk berpegang kepada jamaah maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran serta mengikutinya meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak. Karena kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama, yaitu yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tanpa melihat kepada orang-orang yang menyimpang melakukan kebatilan sesudah mereka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau engkau sendiri. Jadi kesimpulannya, Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu alusunnah. sunnah. Kalau dia setiap harinya siang dan malam melakukan perbuatan bid'ah dan syirik, ya nggak bisa dikatakan alusunnah. sunnah. Ya alus syirik wal bid'ah. Nggak bisa dikatakan alu ahlu sunnah. Kalau alusunnah sunnah itu yang mengikuti sunnah Nabi. Berpegang teguh pada sunnah Nabi. Menjauhkan semua perkara yang yang bid'ah. Karena bid'ah ini tercela dalam agama. Dan Nabi mengingatkan tentang bid'ah itu bukan sekali dua kali. Terus menerus Nabi ingatkan sampai dalam khutbah Jumat Nabi sering ingatkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap beda itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Terus Nabi ingatkan umatnya. Jadi nggak boleh orang menganggap remeh masalah masalah seperti ini. Nah, ini yang kita bahas. Pembahasan akidah ini ya mencakup masalah ini juga. Masalah menjelaskan tentang bid'ah, tentang ahlul ahwa wal bid'ah dan menjauhkan mereka. Makanya kita ini ahlu sunnah mengikuti jejak salafus soleh termasuk orang-orang yang kata Nabi orang-orang yang soleh di tengah-tengah orang yang jelek yang banyak sekali Nabi bersabda SAW unasun salihuna fi unasi su'in kathir mayaksim Orang-orang yang soleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Ini riwayat sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Wadda Hadis ini disahkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam tahrik tahqiq Musnad Imam Ahmad. Jadi anda perhatikan di sini. Kita berusaha memperbaiki yang diperbaiki oleh para dai, para ustadz yang menisbatkan dirinya kepada salaf, kepada alusunnah. Yang diperbaiki apanya? Soal apa yang diperbaiki? Soal duit, soal politik, soal pilkada, soal ekonomi, soal usaha dagang, atau apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki apa dulu? Akidah nomor satu. Yang dibahas akidah ini terus. Nggak cukup setahun dua tahun. Nabi Nuh aja 950 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah akidah, dakwah tauhid selama 23 tahun, ya kita kurang lebih 230 tahun. Untuk kita ini 230 tahun, kurang lebih lah. Karena nggak cukup. Dakwah ini nggak cukup setahun dua tahun, perlu waktu perjuangan yang sangat lama. Cuma orang menganggap kan dulu udah pernah kita ngisi akidah nggak cukup tetap ulang lagi ulang lagi jadi ini harus paham kita ini berusaha memperbaiki manusia makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang guraba yang asing kan Nabi menyebutkan di sini badal Islamu ghariba wa sayaudu kama badal ghariba bapatuba lil guraba Islam awalnya asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya maka beruntunglah bagi guraba orang-orang asing hadis ini sahih riwayat muslim dari sahabat Abu Hurairah ini orang-orang asing orang asing ini memperbaiki akidah manusia memperbaiki makanya ketika orang-orang diperbaiki itu ada di antara mereka yang menerima ada yang menolak ada yang mengingkari ada yang mencela ada yang menuduh ada yang memberikan gelaran yang jelek Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad pasang sama seperti itu. Jadi jangan kita berharap bahwa semua orang terima dakwah ini ya Tapi dakwah ini dakwah fitrah. Secara umum manusia terima dakwah ini karena mudah untuk dipahami. Karena dalilnya Quran, sunnah ala pahami salaf. Jelas dalilnya gamblang. Riwayatnya jelas, ayatnya untuk bisa baca. Maka saya suruh buka ayatnya. Saya sebutkan nomornya, baca ayatnya supaya antum paham. Jelas dalilnya. Hadisnya juga jelas semua, saya bawakan ada hadisnya. Riwayatnya sahih dan tidak sahihnya dijelaskan. Kemudian juga secara fitrah manusia cocok dengan ini mudah, nggak menyulitkan, nggak membebani manusia akidah ini mudah dan juga tidak membingungkan sesuai dengan fitrah. Bisa diterima oleh fitrah manusia, bisa diterima oleh akal manusia. Maka dakwah ini kalau antum lihat nggak pernah berkurang dakwah ini, selalu bertambah dakwah ini, nggak pernah berkurang. Semakin dakwah kita dakwakan dakwah tauhid, dakwah akidah, semakin banyak yang ikut, nggak pernah berkurang. Dan itulah dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti disebutkan oleh eh, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikutnya Nabi Muhammad SAW itu orang-orang kaya atau miskin yang terbanyak? Miskin yang banyak. Kemudian bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena dakwah ini nggak pernah berkurang. Dakwah ini Semakin kita jelaskan tentang tauhid, tentang akidah yang benar, semakin banyak. Anda bisa lihat sendiri, nggak pernah berkurang. Semakin banyak dakwah ini di mana-mana. Dan semakin orang mau tahu tentang akidah yang benar dan mau memahami dan mau mengamalkannya. Nah resikonya orang-orang yang yang nggak senang itu ya mulai mereka mencela, memfitnah, menuduh dan segala macam. Sebagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW Nabi sudah berdakwah, ya dituduh orang gila, penyair, tukang sihir, orang yang putus barokahnya, dan segala macam tuduhan. Tapi itu tuduhan nggak ada masalah. Dakwah tetap harus jalan. Makanya mereka nggak mampu membantah dengan dalil dan juga mereka nggak mau ikut. Mereka nuduh. Ini ajaran Wahabi sesat. Angkat tuh bisa tanya Pak Kiai, Pak Ustadz, Wahabi itu apa? Wahabi itu apa? Jenis orang apa jenis makanan? Tanya kepada dia. Apa? Jelaskan. Jangan asal ngomong, jangan asal nuduh. Wahabi itu apa? Jelaskan. Kau bilang itu aliran yang melarang orang ziarah kubur. Apa ada larang ziarah kubur? Di buku ini jelaskan tentang ziarah kubur ada di sini. Di buku ini ada ziarah akidah ini tentang ziarah kubur. Enggak ada larangan ziarah kubur. Yang dilarang itu minta-minta ke kuburan. Secara-secara akal. Bisa enggak orang yang sudah mati itu diminta? Coba pakai jawab. Jadi antum ini juga jangan jangan diam. Antum ajak mereka diskusi, ajak mereka berpikir. Ajak. Jangan kepada muridnya, jangan. Langsung kiainya. Ustadznya. Gitu. Langsung, saya mau ketemu dengan kiai. Enggak ngadepin saya, enggak saya mau ketemu sama kiainya. Harus begitu supaya apa? Bisa jelas. Karena apa? Selama ini semua tuduhan. Enggak ada bukti. Karena Allah mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kata Allah. Katakan kepada mereka, mana bukti kamu, mana hujah kamu, mana dalil kamu? Jika kalian orang yang jujur. Begitu Islam, mana dalil kamu? Menuduh orang semua bisa, anak kecil juga bisa. Dan yang paling bisa menuduh orang gila. Sekarang ketika orang menuduh ini wahabi sesat dari mana? Yang diajarkan akidah yang benar kok tauhid. Akidah alusun wa jamaah. Ada dalilnya, ada keterangannya, ada rujukannya, ada marojinya, ada referensinya. Bisa dilihat di kitab itu. Bukan kata orang. Ketika nuduh, mana buktinya? Jadi antum harus bisa supaya mereka juga terbuka. Kalau mereka nggak mau nggak ada masalah, nggak ada masalah dalam dakwah. Yang penting kita berusaha untuk mengajak dengan cara yang baik, mereka terima alhamdulillah. Mereka nggak terima nggak masalah. Karena apa? Secara umum manusia Allah sudah sebutkan semuanya fasik. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Kebanyakan manusia ini fasik, melanggar syariat. Yang kedua, dalam dakwah Allah sudah sebutkan yang tadi di, yang sudah kita baca di buku ini di surah An-Nahl surah 16 ayat 36 setelah nabi-nabi mendawakan dakwah tauhid melarang menyembah tauhid. Diwajibkan untuk menjauhkan tauhid. Kata Allah, apa? Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang sesat. Nggak mungkin semua manusia dapat petunjuk, nggak mungkin. Mesti ada yang sesat, yang tetap dengan kesesatannya dia nggak mau terima ajaran yang benar. Meskipun kita sudah bawakan dalil, nggak ada masalah. Tapi tetap dakwah ini harus jalan. Nggak bisa kita diam. Dakwah ini harus terus tegak. Makanya Nabi menyebutkan orang-orang yang, yang mendakwakan dakwah akidah, dakwah tauhid ini yang memperbaiki manusia. Nabi mengatakan begini. Antum lihat di halaman 40, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Di tengah-tengah rusaknya manusia. Yang rusak di sini adalah manusia banyak kerusakannya. Rusak masalah politiknya, rusak masalah kepemimpinannya, rusak masalah ekonomi, rusak masalah muamalah, rusak masalah akidah, rusak masalah sholatnya. Semua rusak, tapi yang mana dulu yang harus diperbaiki? Apa? Akidah. Makanya orang-orang ini, ini hadis sahih li Riwayat Abu Ja'far At-Tahawi dalam syarah Muskil Athar dan juga al lalika dalam syarah Usul Itiqat Al-Sunnah Jamaah. Nabi juga mengatakan alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati itu orang yang memperbaiki sunnahku sepeninggalku sesudah dirusak oleh oleh manusia. Jadi ikhwan akidah kita ini eh, apa manhaj kita ini ini mengajak orang kepada kebaikan, memperbaiki manusia. Justru ini yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini bermanfaat untuk diri kita manfaat, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa Indonesia bermanfaat adanya orang-orang yang mendawakan dakwah tauhid ini bermanfaat. Kenapa? Bahwa negara ini akan mendapatkan barokah dari Allah apabila rakyatnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang ada semua kerusakan. Justru adanya dai-dai mengajak ini justru bermanfaat untuk bangsa Indonesia ini. Antum lihat di surah Al-A'raf, surah ke-7. Dan juga himbauan kepada para penguasa ini. Biar mereka juga baca ayat ini. Bahwa dakwah kita dakwah yang membangun, bukan merusak. Justru dakwah kita mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Dakwah kita mencerdaskan bangsa Indonesia. Justru dakwah kita mengajak umat kepada persatuan. Makanya di buku ini syarat akidah nggak boleh kita mengadakan provokasi kepada penguasa, nggak boleh memberontak pada penguasa. Justru kita mengajak kepada persatuan. Tapi tuduhan orang macam-macam terhadap dakwah ini. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Surah yang ketujuh ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk desa mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukan bagi mereka barokah dari langit dan bumi akan tapi mereka mendustakan maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan ya ini musabnya kan setiap antum musab dibawa musab Al-Qur'an setiap ngaji itu supaya jelas bahwa kita justru dakwah mengajak orang kepada apa iman dan takwa kalau rakyat ini beriman bertakwa barokah tapi yang ada petaka musibah bencana dan yang lainnya karena apa banyaknya dosa dan maksiat dilakukan oleh manusia. Justru dengan dakwah kita mengajak mereka kepada kepada kebaikan, kepada ketaatan. Kemudian antum perhatikan bahwa orang mengikuti jejak salafus saleh itu nggak lepas mereka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Maka Ataif al Mansuro ahlu Sunnah Jamaah dikatakan juga mereka ahlul ahlul hadis. Kata Imam Syafi'i begini, antum lihat di halaman 41. Kata Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijriah. Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau begini, apabila aku melihat seorang ahli hadis seolah-olah aku melihat seorang dari sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada mereka. Mereka telah menjaga pokok-pokok agama untuk kita dan wajib atas kita berterima kasih atas usaha mereka. Yesus itu ahlu sunnah ini ini justru menjaga agama dari hal yang menyimpang atau yang dimasukkan dalam agama ini dari kesyirikan atau tambahan-tambahan atau bid'ah atau khurafat atau yang lain. Justru sunnah menjaga. Maka kata Imam Syafi'i, justru kita berterima kasih kepada ahlu sunnah karena mereka menjaga pokok-pokok agama untuk kita dan kita wajib berterima kasih atas usaha mereka. Itu Imam Syafi'i itu. Yang mereka mengatakan Imam mereka kalau ditanya imamnya Syafi'i. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghormati dan memuliakan ahlu ahlu sunnah. Memuliakan salafin karena mereka karena Imam Syafi'i termasuk ahlu sunnah. Imam Syafi'i termasuk ahlu sunnah. Dan beliau mengajak manusia kepada sunnah. Jadi Imam Syafi'i justru mendoakan orang-orang mengikuti para sahabat ini agar mereka diberikan ganjaran yang terbaik Kenapa mereka menjaga pokok-pokok agama? Pokok agama itu apa? Akidah, tauhid, itu yang kita jaga. Justru ini yang kita jelaskan selalu siang dan malam dalam dakwah kita. Dan kita harus terima kasih kepada mereka, bukan dicela, bukan dituduh, bukan difitnah. Sebab kalau orang berbuat kesyirikan, kesian. Umat ini ketika mereka akidahnya menyimpang atau mereka berbuat kesyirikan, kesian. Kalau mereka dalam kalau mereka mati dalam melakukan syirik, bagaimana akibatnya? Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, dalil ya, dibawa dalil, bukan kata saya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yushrik billahi faqad iftara itsman azima. Surah An-Nisa surah 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah nggak akan mengampuni dosa yang berbuat apa? syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa Allah kendaki. Barang siapa yang berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Bahkan Allah mengatakan orang yang berbuat syirik itu Allah mengatakan sesat mereka. Yang mengatakan sesat siapa? Allah. Antum lihat ayatnya. Surah An-Nisa ayat 116. Surah yang sama surah 4 ayat 116. Inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa yang lain bagi siapa Allah kendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang, yang jauh. Justru kita menjelaskan kepada umat tentang bahaya apa? kesyirikan. Jangan sampai mereka berbuat syirik. Karena masih banyak orang berbuat syirik. Masih banyak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan ini masih terjadi yang seperti ini. Masih percaya kepada jimat-jimat. Kemudian juga masih percaya kepada yang lain lah sudah. Ke kubur-kubur tentu punya kekuatan, punya segala macam. Dan mereka takut luar biasa. Mengadakan sesaji buat bangsa jin dan yang lainnya. Ini semua syirik. Semua ini syirik. Atau ketika terjadi bencana, mereka bikin apa? apa uh, sesajen atau tumpeng atau yang lainnya penyembelihan ke sapi, kambing. Untuk siapa? Kalau di Laut Selatan Nyai Roro Kidul. Di antara yang ikut itu di antaranya juga ustadz-ustadz kiai-kiai. Syirik atau tidak? Syirik perbuatan ini. Gak boleh. Mereka nggak bisa, apakah Nyai Roro Kidul atau siapa aja nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Yang mendatangkan manfaat, menolak bahaya hanya Allah SWT. Seperti yang sudah kita bahas tadi ayatnya di surah apa tadi? Surah apa? Surah apa? Bukan. Yang bisa menolak bahaya, apa kita kena bahaya? Itu hanya Allah. Surah apa? Sudah kita kaji tadi. Surah Yunus, surah 10, ayat 107, 106 dan 107. Kalau kita kena penyakit, Kepakiran bencana, kemiskinan, petaka yang bisa menghilangkan bahaya itu hanya Allah. Kok pasang sesaji, kok lempar sesaji ke lautan? untuk nyirokun untuk yang lain. Ini syirik perbuatan. Masih ada nggak Indonesia seperti ini? Masih banyak. Ini harus dijelaskan. Kalau mereka tetap berbuat syirik, matinya oleh syirik, nggak diampuni oleh Allah Taala. Bahkan amal-amal dia, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, silaturahmi dan semua perbuatan baik dia dihapuskan semuanya oleh Allah. Itu dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Allah berfirman, "Lain ashraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang yang merugi. Hapus amalnya. Sudah, lihat ayatnya. Jangan bengong, lihat musafnya. Baca Qurannya, lihat itu. Jangan diam, jangan bengong, lihat. Kita ngaji nih ngaji. Mengkaji Quran, kaji sunnah. Surah Az-Zumar ayat 65. Allah menyebutkan lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takuna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Hapus amalnya. Ayat ini Allah firmankan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kalau seandainya engkau berbuat syirik hapus amalmu. Sampai Allah berfirman kepada para nabi dan para rasul setelah Allah menyebutkan nabi-nabi nama-nama ini. Kata Allah la in la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik semua nabi itu Allah hapuskan semua amalnya. Antum lihat ayat ini dalam surah Al-An'am. Kalau mereka berbuat syirik hapus seluruh amalnya. Ini nggak main-main. Jadi jangan dianggap ringan masalah syirik ini jangan dianggap ringan. Hapus seluruh amal itu. Nggak bermanfaat. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Surah Al-An'am ayat 88. Sudah ketemu ayatnya? Surah Al-An'am eh, surah 6 ayat 18 ayat 88. Surah 6 ayat 88. Allah berfirman, "Dzalika hudallah." yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyraku لحبط anhum ma kanu ya'malun itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuki dengannya siapa yang Allah kendaki dari hamba-hambanya Walau asyraku Kalau seandainya mereka itu berbuat syirik Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di atasnya Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Yasa, Yunus, Lut dan semuanya. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, walau asyraku lahabita anhu ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, sungguh akan hapus dari mereka apa-apa yang mereka amalkan. Jadi kalau seandainya para nabi, para rasul berbuat syirik, bagaimana? Hapus amalnya. Makanya kita jelaskan seperti ini supaya umat ini paham. Kita sayang kepada umat Islam agar jangan sampai mereka ini jatuh dalam kesyirikan. Kalau kesyirikan dan mereka terus berbuat syirik, seluruh amalnya akan hapus. Kalau mereka mati dalam keadaan syirik, bagaimana? Hapus amalnya? Hapus. Kemudian tempatnya di mana? Neraka. Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik, diharamkan bagi mereka sorga tempat tinggal neraka. Antum lihat dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 72. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 72 Allah berfirman innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di akhir ayat 72 Innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang barang saya berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah mengharamkan atasnya sorga, tempat tinggalnya neraka dan orang-orang yang zalim itu tidak punya penolong. Orang-orang berbuat syirik dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an zalim karena syirik kezaliman yang paling besar seperti wasiat Luqman kepada anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim wahai anakku jangan berbuat syirik sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar maka orang berbuat syirik ya orang-orang yang zalim kemudian ikhwan fiddin kita lanjutkan kita masuk bab yang kedua bab yang kedua juga nggak semuanya kita bahas hanya berapa poin yang paling penting di sini yang pertama dari bab kedua, yang pertama arti sumber akidah kitabullah Al-Quran Sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma salafus saleh. Di dalam kita beragama ini sumbernya Al-Quran, kemudian Sunnah Rasulullah dan ijma salafus saleh. Disebutkan di sini sumber akidah karena yang kita bahas di buku ini tentang apa? Akidah. Pada hakikatnya semua sumber dari agama Islam adalah Quran. Kemudian sunnah. Dan Quran ini terpelihara atau tidak? Terjaga atau tidak Quran ini? Terjaga karena Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an. Makanya dalam dakwah kita yang kita tunjukkan kepada umat ini dalil. Quran sunnah. Qala Allahu qala Rasul. Ini dalilnya firman Allah. Ini sabda Rasulullah. Selalu dalam dakwah seperti itu. Bukan perkataan kita. Bukan ijtihad kita, bukan. Tapi kalau Allah, kalau Rasul. Dan ini sebaik-baik petunjuk. Karena Nabi bersabda apa? Wa khairul huda huda Muhammad SAW. Kan Nabi bersabda fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu kita Allah. Dan sebaik-baik petunjuk wa khairul haji haji Muhammadin sebaik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan ikuti petunjuknya ustadz atau guru atau syekh. Ikuti petunjuknya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang suka bertanya, Ustaz, saya mohon petunjuk. Petunjuknya ada dalam Quran dan Sunnah kamu baca dari awal sampai akhir. Ya, mohon petunjuk bukan nama kita, mohon petunjuk Allah. Eh siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi kalau orang minta mohon petunjuk, petunjuknya ada dalam Quran. Petunjuknya ada dalam sunnah. Tinggal antum baca. Kalau nggak bisa paham, tanya kepada orang yang paham tentang apa yang mau dibahas. Karena luas petunjuk ini. Dan itu yang kita minta pada Allah. Makanya kita minta setiap hari, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Ya Allah, berikan aku petunjuk, ketakwaan, terpelihara, tidak minta-minta pada manusia dan kecukupan. Hadis ini sahih. Itu doa tiap hari untuk baca dan bisa dibaca waktu sujud. Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal gina. Ada dalam buku doa dan wirid, antum bisa baca. Jadi sumber akidah kita kembali. Quran, sunnah Nabi yang sahih. Dua ini. Yang Nabi katakan, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu matamassaktum bima kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan dua perkara eh. yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Makanya ini yang harus kita pegang. Sumbernya dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil dari Quran Sunnah. Kalau ada orang memberikan petunjuk begini ada ya ini sudah kesepakatan ulama mengatakan ini. Dalil. Kok sepakat ulama? Dari dulu, dari dulu ulama mengerjakan begini. Dalil. Dan tanya dong dalilnya. Bukan ulama. Kan para ulama juga mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah kata mereka apa? Buang pendapatku ikuti apa? Sunnah Rasulullah. Nah sekarang kadang-kadang orang dibawa dia anggap perkataan ulama ini lebih tinggi dari Quran dan sunnah. Ini perkataan yang batil. Batil. Sesat. Menyesatkan umat Islam. Yang paling tinggi Quran dan sunnah. Itu yang harus kita ajak umat kepada kalau Allah, kalau Rasul. Bagaimana Rasul mengerjakan itu kita ikut. Kan ada ulama mengatakan begini, kalau sudah datang dalil, batal semua pendapat ulama. Idza warul athar batalan nazar. Idza warul athar batalan nazar. Apabila sudah datang dalil, batal semua pendapat. Batal semua pendapat, batal semua ijtihad. Dalil yang kita ikut. Jadi jangan mau dibawa kepada syekh atau ulama jangan, dalil dulu. Nanti ulama yang kemudian menjelaskan dalil ini. Tapi bukan kemudian ulama yang kemudian kita ikuti dalilnya dibuang. Dan ini terjadi yang seperti ini. Begitu juga kalau kita lihat contoh contoh Nabi dalam kita beragama, Nabi ada nggak mencontohkan dalam masalah ibadah kepada Allah yang paling tahu ibadah kepada Allah siapa? Rasulullah SAW. Rasul diutus oleh Allah untuk ditaati. Yang kalau orang mentaati dia pasti masuk surga. Ketika dia menyalahi Rasulullah pasti masuk neraka. Pasti itu. Semua serba kepastian. Dalilnya apa? Nabi bersabda dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man abah." Kilo wa man ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan Rasulullah? Yang taat kepada aku dia masuk surga. Yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 63 Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa di sini? Perintah Rasulullah SAW akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Kalau orang sudah menyalahi sunnah Rasulullah, pasti tertimpa apa? Fitnah atau azab yang pedih. Bukan main-main, azab. Makanya kita wajib taat kepada Rasulullah SAW mutlak taat. Kalau sudah datang dalil dari Quran Sunnah, sami'na wa ta'na. Itu orang beriman begitu. Kalau dipanggil kepada Allah, dipanggil kepada Rasul, jawaban mereka sami'na wa ta'na. Di dalam surah apa itu ayatnya? Sami'na wa ta'na kalimatnya. Surah apa? Jangan asbun, jangan asal bunyi. Siapa yang bisa sebutkan dalilnya? orang beriman, kau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa Di antara antum ini udah lama ngaji. Di antara antum ustad. Masa nggak bisa jawab? Ya ayat berapa? Ayat? Ya bacakan. وأولئك هم المفلحون نعم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون dalam surah An-Nur ayat 51 jadi kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah ini ajaran dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu ajarannya para sahabat langsung kalau sudah datang perintah Nabi sami'na wa ata'na enggak nanti dulu pendapat saya begini ini menurut uh, ulama begini menurut masyayikh begini menurut ini begini ini dalil samina wa ta'na ikut untuk melihat di ayat 51 Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dan mereka orang-orang yang orang yang menang, orang yang sukses. Makanya di poin yang kelima antum lihat di sini, poin yang kelima. Ini penting dalam kita beragama ini, dalam kita berakidah, dalam kita beribadah, ini penting. Poin yang kelima ini. Antum lihat. Berserah diri taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak satu yang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Baik menolaknya itu dengan kias, analogi, perasaan, kasyaf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh ataupun mendapat imam-imam dan lainnya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Arti di sini kalau Rasul sudah putuskan satu perkara, apakah itu wajib, apakah itu haram atau boleh atau tidak, maka kita wajib untuk tunduk. Enggak dikatakan beriman sampai kita jadikan Rasul sebagai hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah diputuskan, nggak boleh ada rasa kesal dalam hati, nggak boleh. Kita harus terima putusan itu. Terima. Redo dengan putusan Rasulullah. Yang ketiga, taslim. Tunduk dengan setuju tunduknya Makanya Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepada Rasul, apa saja yang datang kepadamu dari Rasul maka ambillah atau terimalah, apa yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, Allah itu sangat keras siksanya. Antum perhatikan di sini. Di sini disuruh kita ini kalau datang apa dari Rasul kita terima. Selama riwayatnya sahih. Yang dilarang tinggalkan. Jauhkan. Ini sudah satu keputusan. Dasarnya Quran, Sunnah, kemudian ijma para sahabat. Ijma mereka masuk. Karena yang menjelaskan demikian wajib mengikuti itu adalah Allah dalam Al-Quran. Ijmanya para sahabat maksum wajib kita ikuti ijmanya mereka dan wajibnya mengikuti pemahaman mereka karena Allah menyebutkan demikian dalam surah apa? Dalam surah apa? Jangan bengong. Surah An-Nisa ayat 115. Oh, ijma sahabat maksum dan ijma mereka wajib diikuti dan pemahaman mereka wajib diikuti. Dasarnya surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dan jahanam saja kita tempat kembali. Jalannya kaum mukminin dalam ayat itu artinya siapa? para sahabat. Wajib mengikuti jalannya mereka. Karena Allah merintahkan demikian. Kemudian Kemudian yang ke-10. Jadi poin satu, poin yang kelima, kemudian sekarang yang ke-10. ini berkaitan dengan masalah akidah yang harus kita pahami bahwa setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah beda, Setiap beda adalah sesat dan setiap kesatuan tempatnya neraka. Rasul bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah sesat dan setiap kesatuan tempatnya neraka. Rasulullah yang mengatakan demikian. Dalam Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, enggak ada. Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum lihat di halaman 75. Halaman 75. Tentang setiap perkara baru dalam, dan yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Ini dalam kita beragama, dalam kita berakidah, ini prinsip dalam akidah ini. Kalau enggak akan masuk semuanya nanti yang baru dalam agama, seperti yang kita lihat sekarang ini punya keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, bahkan juga diadakan oleh mereka apa? Mimpi-mimpi sebagai dasar agama. Ini semua sesat. Gak bisa. Dalil Quran, Sunnah, apa misalnya? Yang tidak ada, ya beda. Yang tidak ada, dikatakan beda. Di sini, antum lihat di sini. Beda menurut keterangan para ulama Ulama memberikan penjelasan. Artinya saya bawakan ulama-ulama yang terkenal dari ulama al-sunnah. Yang mereka sudah menguasai Quran, menguasai sunnah. Dan menguasai semua disiplin ilmu. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Diakui ini. Hatta oleh musuh-musuhnya Syekhul Islam itu diakui tentang kehebatan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Apalagi oleh ahlu sunnah. Muridnya Syekhul Islam. Muridnya orang alim semuanya. Seperti Ibnu Kathir. Sudah nulis mungkin lebih dari 100 jilid kitab. Imam ad Tarikhnya aja Imam Dhabi. 50 jilid tarikhnya aja. Kitab tarikhnya. Itu muridnya Syekhul Islam. Belum kitab-kitab jarwa tadi dalam dia tulis. Lebih dari 100 kitab. Siar Alamin Nubala Imam Dhabi 26 jilid. Belum lagi yang lain. Ibnu Qayyim, murid Syekhul Islam Taimiyah. Artinya orang alim, maka dikatakan Syekhul Islam. Beliau memberikan definisi begini tentang beda, beda dalam Islam adalah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Rasulnya. yakni yang tidak diperintahkan baik dalam wujud perintah wajib atau anjuran. Artinya beda yang bertentangan dengan kita kitabullah orang sunnah Rasulullah SAW atau ijma para ulama salaf berupa ibadah maupun keyakinan seperti apa bid'ahnya kalangan Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, jamiah. Seperti orang beribadah dengan tarian dan nyanyian dalam masjid. Di zaman Syekhul Islam sudah ada, sekarang pun ada. Ada nggak orang beribadah dengan tarian? Ada, dengan nyanyian dalam masjid. Ini beda. Dari orang-orang torekot, sufi ya. Di zaman Syekhul Islam sudah ada. Nah, seperti itu. Demikian juga orang yang beribadah dengan cara mencukur jenggot mengkonsumsi ganja dan yang lainnya. Ini disebutkan dalam Majmu fatwa. Adapun menurut Imam Syatibi, bid'ah itu kata beliau al bid'atu tariqatun fid din muqtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghatu fit ta'abbud lillah subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketika orang mengadakannya bid'ah itu mereka ada tujuan ibadah ingin mendapatkan apa? Ganjaran, pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya ibadah. Kalau ibadah wajib mengikuti apa? Dalil harus ada contoh dari Nabi. Ini katakan beda itu satu cara dalam agama yang dia ada adakan oleh manusia menyerupai syariat. Menyerupai syariat. Yang tujuannya berlebihan dalam, dalam ibadah. Jadi untuk perhatikan tentang bid'ah ini penting untuk dibahas karena sekarang ini udah mulai orang-orang menyepelekan masalah bid'ah. Dianggap satu hal yang ya nggak apa apalah orang berbuat bid'ah. Ini perayaan ini gimana? Oh, nggak apa-apa, bukan bid'ah. Ini sudah mulai bergeser. Nggak tahu dia belajar apa dulunya itu ya. Di Timur Tengah belajar apa nggak tahu dia. Kok sekarang dulu bilang bid'ah, kok sekarang nggak bid'ah. Apa ingin menyatukan umat? yang syirik, yang bid'ah, yang ateis segala macam, yang penting bersatu. Apa benar Islam mengajarkan demikian? Tidak. Islam mengajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah. Tali Allah apa? Quran dan sunnah. Berarti kepada dalil. Yang bid'ah nggak masuk di situ. Jangan berpecah belah. Justru bid'ah ini membuat umat berpecah belah. Dengan bid'ah ini berpecah belah umat. Dan ketika Nabi menyebutkan tentang 72 golongan yang tadi sudah kita bacakan hadisnya, ini para ulama mengatakan 72 itu dikatakan ahlul bidah, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ahlul bidah. Makanya bidah ini nggak boleh diadakan dalam Islam karena merusak agama dan orang yang melakukannya agamanya apa ibadahnya tertolak karena agama Islam sudah sempurna belum sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agama. Aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam jadi agama bagimu. Dan Nabi bersabda SAW, Iyakum muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Kata Nabi SAW, antum lihat di halaman 82. Halaman 82. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru dalam agama karena setiap perkara yang berlawanan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang bersabda demikian, setiap bid'ah sesat. Jadi nggak ada bid'ah apa? Hasanah nggak ada dalam Islam. Bahkan sahabat memahami demikian. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang oleh manusia itu apa? Baik. Kalau seandainya dibiarkan ada beda, rusak agama ini. Semua orang akan bikin cara-cara beragama. Bikin kelompok, bikin firqo, bikin segala macam sudah. Bikin cara ibadah sendiri, bikin selawat-selawat tertentu. Mereka bikin semuanya. Setiap torekot punya selawat tersendiri. Rusak agama ini. Dan dasarnya dalil Quran Sunnah yang nggak ada ditolak semuanya. Dan ini karena apa? Karena kita sayang kepada umat Islam. Justru kita menjelaskan ini karena sayang kepada umat Islam. Bukan untuk menyesatkan manusia, bukan. Karena manusia sudah berbuat sesuatu yang menyimpang dari agama. Kita jelaskan sebagai nahi mungkar supaya mereka kembali kepada Allah, mereka tobat kepada Allah, meninggalkan perbuatan syirik dan bid'ahnya. Kita sayang kepada mereka agar mereka diterima ibadahnya. Sebab orang berbuat bid'ah diterima nggak ibadahnya? Tidak. Di hadis yang kelima dalam Arba'in Nawawi dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha Nabi bersabda SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu bahwa radun barang saya mengadakan satu yang baru dalam agama kami yang gak ada contohnya amalan itu tertolak kesian kan kalau umat Islam melakukan amal yang tertolak amalnya kelihatannya baik soleh tapi beda yang lakukan orang pandang itu baik tapi beda tertolak hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim justru kita menjelaskan ini karena sayang kepada umat Islam makanya Bidah itu semuanya sih sesat. Bahkan bidah ini dicintai oleh siapa? Oleh iblis. Antum lihat halaman 84. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia wafat tahun 161 Hijriah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha." Perbuatan beda lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Pelaku maksiat masih mungkin dia untuk taubat dari maksiatnya. Sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Kenapa? Karena dianggap perbuatannya apa? Baik. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad al-sunnah wa Jamaah. Kemudian Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, beliau Imam Sunnah wa Jamaah pada zamannya yang wafat tahun 329 Hijriah Beliau berkata begini, jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun. Karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Seperti itulah setiap bid'ah yang terjadi pada umat ini. Pada awalnya kecil dan remeh, mirip dengan kebenaran. Sehingga banyak orang yang terperdaya dan terkecoh. Lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya dan akhirnya mendarah daging lalu diyakini sebagai agama yang dia beragama dengannya. Kemudian tanpa disadari pelan-pelan mereka menyelisih jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Jadi bid'ah itu awalnya kecil, yang lama kelamaan menjadi besar dan sulit dia untuk keluar. Di dalam syarah sunnah Imam Al Barbahari. Kemudian yang terakhir, bab yang kelima, yang keempat kita lewatkan, yang kelima. Ini yang terakhir yang kita bahas jadi sesudah kita bahas bahwa jalan itu hanya satu menuju kepada Allah yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan kita harus mengikuti dalil dari Quran Sunnah ala fahmi salaf dan nggak boleh kita berbuat beda maka kita disuruh sabar mengikuti ajaran ini dan jangan kita terpengaruh dengan banyaknya perkataan orang antum lihat halaman 110 Kata Imam Al-Auza'i, "Isbir nafsaka 'ala sunnah. Waqif haits waqaf al-qaum waqul bima qalu wa 'amma kuff 'an wasluq sabila salafika salih fa inau yasauka ma wasi'ahum." Bersabarlah dirimu dengan sunnah Tetap tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya Ikutilah jalan salafus soleh karena akan mencukupi kamu apa yang mencukupi mereka. Ini syarat usul itiqad sunnah jamaah. Artinya kita harus sabar. Di atas sunnah ini sabar. Tantangannya banyak. Kita ikuti apa yang dilakukan para sahabat. Yang diucapkan mereka, yakini mereka kita ucapkan. Yang mereka menandiri, kita menandiri. Ikuti jejak salafus soleh. Kemudian juga kata beliau lagi begini, alaika bi'athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zaqrafu laka bil qaul. Dalam kau berpegang kepada asar salafus saleh meskipun orang-orang menolaknya dan jauhkan dirimu dari pendapat orang-orang menyalahi menyalahi salafus saleh meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah, Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Jami' Bain Ilmu Fadlih dan juga yang lainnya. Artinya kita wajib mengikuti jejak salafus saleh. Kemudian jangan ikuti pendapatnya orang. Pendapatnya orang banyak ini. Meskipun dia hiasi dengan perkataan-perkataan yang indah, yang bagus. Kita ikuti dalil Quran wa sunnah ala fahmi salat. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah azakumullah, kita nggak boleh menyimpang dari pemahaman mereka, nggak boleh. Harus ikut pemahaman mereka. Kalau menyimpang pasti sesat. Pasti sesuai dengan nas ayat Al-Qur'an tadi. Di surah apa tadi? Surah apa tadi? Kok bengong? Surah An-Nisa ayat 115. Orang yang menyimpang dari pemahaman kata Allah sesat. Allah yang mengatakan sesat. Allah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan begini. Halaman 113. Man adala an madhabi sahabati wa tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhtian fi dhalik bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu wa nahnu na'lamu anna al-Qur'ana qara'ahu as-sahabatu tabiun wa tabi'uhum wa annahum kanu a'lam bi tafsirihi wa ma'ani kama annahum a'lam bil haqq alladhi ba'atha Allah bi Kata dan berpaling dari penafsiran mereka kepada yang menyelisihinya maka ia telah salah bahkan disebut ahlul bid'ah jika ia sebagai mujtahid, maka kesalahannya akan diampuni. Kita mengetahui bahwa Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Dan sungguh mereka lebih mengetahui tentang penafsiran Al-Quran dan makna-maknanya. Sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita berpaling jalan-jalan mereka. Dan pentingnya kita mengkaji akidah ini akidah salah karena dengan akidah ini kita akan mengagungkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Antum lihat pentingnya akidah salaf antum lihat di halaman 114 dan 115. Pentingnya kita mengkaji akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama bahwa akidah salaf seorang mukmin, seorang muslim akan mengagungkan Quran dan Sunnah. Sedang yang lain sumbernya hawa nafsu yang lain. Sedang akidah salaf. Maka mereka mempermainkan apa? Dalil. Dan tafsirnya menurut hawa hawa nafsu. Anda bisa lihat ya. Kiai-kiai ustadz yang nggak mau berpijak pada Quran Sunnah Fahmi Salaf. Mesti dalilnya seenaknya dibawa ke dalil. Kemudian tafsirnya menurut pendapat dia. Ro'yunya dia. Ini menyesatkan kaum muslimin. Dan ini terjadi yang seperti ini. Ini mempermainkan Quran dan Sunnah. Justru dengan kita mengikuti akidah salaf, akidah sunnah, kita akan mengagungkan Quran. Apa kata Quran Sunnah? Kita sami'na wa ata'na. Yang kedua, bahwa dengan akidah salaf mengikat seorang muslim kepada generasi yang pertama. Siapa generasi pertama? Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, orang yang terbaik di, di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Yang ketiga, bahwa dengan akidah salaf kaum mukminin dan dai-dainya akan bersatu sehingga mencapai kemuliaan. Makanya kata Imam Malik lan yusli akhir hadil ummah illa ma aslaha Generasi akhir umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama para sahabat. Saya mau tanya kepada antum ini. Perhatikan. Kata Imam Malik, tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali yang dapat memperbaiki generasi yang pertama ini. Apa maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Generasi Harun tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi para sahabat. Jangan bengong. Jawab, angkat tangan. Ya. Enggak, siapa yang bisa jawab lagi? Enam. Bukan. Enam. Bukan. Siapa yang bisa jawab? Masa ribuan yang hadir bisa jawab Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Enam. Bukan. Nah. Antum perhatikan ya. Lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awalaha tidak akan baik generasi akhir umat ini. Sekarang kita generasi akhir umat ini. Tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama. Yang membuat baik generasi pertama apa? Mereka berpegang kepada Quran dan sunnah. Itu yang memperbaiki mereka menjadi orang-orang yang kokoh imannya, kuat akidahnya. Mereka siap untuk berjihad di jalan Allah. Yang mereka cari adalah sorga bukan dunia. Quran dan Sunnah. Nggak ada yang lain. Quran Sunnah. Makanya ini kalau kita mau baik umat ini ikat mereka dengan Quran dan Sunnah, bukan dengan pendapat, bukan dengan gelar, bukan dengan yang lain, tapi dengan dalil Quran dan Sunnah. Dalil. Kalau Allah, kalau Rasul. Sampai kalau terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam, terjadi perselisihan, ada pendapat-pendapat yang menyalahi. Kata Allah kembalikan kemana? Quran, Sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jadi kata Allah, wahai orang beriman taatlah kepada Allah dan rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang satu masalah dalam masalah agama ini, kembalikan kepada apa? Allah dan Rasulnya kepada Allah pada Quran kepada Rasul kepada apa Sunnah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya surah An-Nisa yang keempat ayat 59 nggak bisa orang mengatakan oh ini kita masing-masing nggak bisa ya keyakinan nggak bisa keyakinan masing-masing dalilnya ada nggak kamu berbuat seperti ini kembali kepada Quran kamu orang Islam kembalikan Quran kamu orang Islam, kembalikan kepada sunnah. Nggak bisa. Ya kita masing-masing aja agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Itu untuk orang kafir. Lakum dinukum untuk orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Bukan untuk orang Islam. Orang Islam ayat ini. Surah An-Nisa ayat 59. Kalau berselisih sesuatu masalah agama. Mana dalilnya? Dalil. Enggak saya dari dulu nenek moyang ngerjakan gini. Enggak pakai nenek moyang. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Kebenaran adalah dalil dari Quran dan Sunnah. Saya ngikuti orang banyak. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah sebutkan sesat kalau mengikuti orang banyak di Quran. Saya ngikuti kiai ustad, ustad bukan ukuran kebenaran, dalil yang kita ikut. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan bermanfaat. Usul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekeliruan kesalahan.